بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الوصابة وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وأول واجب حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا على الآباء ثم على من مر تعليمه أي المميز أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بمكة وولد بها ودفن بالمدينة ومات بها فصل في شروط الصلاة الشرط ما, يتق... ما, يت... ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها شروط الصلاة خمسة أحدها طهارة عن حدث وجنابة الطهارة لغة النظافة النظافة والخلوص من الدناس وشرعا رفع المنع المترتب على الحدث أو النجاس فالأولى أي الطهارة عن الحدث الوضوء وهو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالتكبير مفتتحا بالنية مفتتحا بنية وبفتحها ما يتوضأ به وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المكتوبة ليلة الإسراء وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة أحدها ماء مطلق فلا يرفع فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولا ولو مسنونة ولو مسنونة إلا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا كيد wa in rushiha min bukharil ma'i tahur al mughla awis tuhlika fihi al khalid aw quyida bi muwafaqatil waqi'i kama'il bahar bi khilafi ma la yudhkaru illa muqayyadan kama'il warad ila akhir maqala radhiyallahu anhu arda Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alim wa ta'alim al-ifada wal istifada wa nafa anfa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwal wajibin. Ini masih dalam pembahasan uh, pendidikan untuk anak, apa yang wajib diajarkan bagi kedua orang tua terhadap anaknya yang sudah memayis. Wa awwalu wajibin dan pertama yang wajib hatta alal amri bis salah, walaupun daripada perintah salat. Kama galu sebagaimana ulama mengatakan alal aba wajib bagi orang tua Summa summa alaman marrah Kemudian bagi orang yang telah berlalu itu maksudnya orang tua atau kakeknya atau sampai ke atas, kemudian wasi, kemudian malikur seperti sebagaimana yang sudah jelaskan, wajib apa ta'limuhu. Awa awal wajibin al abai ta'limuhu mengajarkannya ilmu mayis anna nabiyana sungguhnya nabi kita Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah diutus di, di Makkah wa wulida biha dan dilahirkan di Makkah wa dufina bil Madinah dan dikubur di Madinah wa mata biha dan meninggal di Madinah. Jadi kesimpulannya wajib bagi orang tua selain mengajarkan dan memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat atau puasa atau kewajiban yang lainnya wajib bagi kedua orang tua juga mengajarkan anaknya daripada perkara-perkara yang wajib diketahui bagi setiap muslim, baik itu orang khusus, orang yang alim atau orang awam. Maksudnya apa? Seperti daripada kewajiban mengetahui sifat-sifat wajib Allah. Kemudian sifat mustahil bagi Allah. Kemudian sifat wajib bagi Nabi Sifat wajah, eh, sifat jais, sifat mustahil bagi Nabi atau Rasulnya. Kemudian sifat jais bagi Allah, sifat jais bagi Rasul. Ah, ini wajib semuanya diketahui bagi orang yang sudah memayis. Wajib bagi orang tua untuk mengajarkannya. Selain itu juga wajib mengajarkan daripada sirah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu namanya siapa? Nasabnya dari orang tua, nasabnya dari ibunya. Nabi itu diutus di mana? Lahir di mana? Kemudian Nabi itu meninggal di mana? Peperangan Nabi, semuanya itu wajib diajarkan kepada anaknya ketika anak itu sudah umur mumayyiz. Jadi bukan kewajiban sholat aja. Tapi yang mau didahulukan yang mana? Didahulukan mengajarkan sholat atau mengajarkan daripada sirah Nabi tadi. Kalau melihat ibarah daripada Bushrul Karim atau ibarah kitab yang lainnya, pertama kali yang wajib diajarkan kepada anak yang mumayis itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sirah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. seperti apa seperti yang dijelaskan di Fathul Muin itu hatta alal amri bisalah wajib memberitahu tentang sirah Nabi Muhammad walaupun atas perintah daripada sholat. Berarti apa? Didahulukan itu dulu. Siapa Nabi Muhammad? Dikenalkan dulu siapa itu Nabi Muhammad. Siapa nama Nabi Muhammad? Nasab dari orang tua laki, nasab dari ibunya. Kemudian Nabi itu lahir di mana, diutus di mana. Itu wajib di, diberitahu kepada anaknya. Setelah itu baru daripada sifat-sifat Allah, kemudian sifat daripada jais atau sifat mustahil semuanya baru perintah daripada sholat. Itu tertib kalau memang mau ditertibkan cara pengajaran terhadap anak. Loh, kalau mau diajarkan sekaligus ya nggak apa-apa. Bahkan kalau seandainya mau diajarkan sebelum memayis pun ya enggak apa-apa. Cuman wajib bagi kedua orang tua ketika memayis. Faslun fi syurutis shalah. Fasal di dalam syarat salat. Waktu itu judulnya babus shalah. Baru sekarang dimulai dari daripada syurutus shalah. Nah, nanti ini syurutus sholat tidak dibahas semuanya. Jadi, jadi, jadi jangan heran nanti ketika kita baca di sini syurutus sholat dijelaskan syurutus sholat eh, apa ada lima disebutkan salah satu daripada syurutus sholat. Kemudian masuk syurutus sholat itu kepada pembahasan wudhu. Dari pembahasan wudhu, wudhu itu butuh air, dibahas air. Jadi nanti beberapa lembar ini membahas air. Nanti ketemu lagi setelah beberapa lembar baru suruh surutus sholat selanjutnya. Ini seakan-akan ngajari eh, kepada orang awam. Kita ini wajib sholat. Kalau tidak kalau enggak sholat, kalau males berarti kita dibunuh. Kalau seandainya ingkar kewajibannya berarti dibunuh, dihukumi kafir. Kemudian sholat itu juga wajib diajarkan kepada anak. Kemudian setelah anak itu diajar, diwajib, apa, diajarkan kita juga mengajarkan daripada surutus sholat. Surutus sholat itu apa saja? Oh surutus sholat ini. Pertama yaitu suci daripada hadas dan dan janabah. Loh, pakai apa bersucinya itu? Dengan wudhu. Wudhu itu butuh apa? Butuh air. Terus gitu, dibahas air. Nanti peletakan kitab ini beda dengan kitab lain. Faslun fi syurutis sholat. Asyartu ma yatawagafu alaihi sihatus sholat walaysa minha. Asyartu Bitaskinir ra asyartu bukan asyarat. Kalau asyarat fathir ra itu al alamah. Jam'uhu asyrat. Bagaimana ada kitab namanya asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Syar, syaratun jam'u asyrat. Itu alamah tanda. Kalau di sini asyartu bitaskinir ra. Apa itu asyartu? Asyartu ma yatawaggafu alihi sihatus salah. Itu sesuatu yang bergantung kepada itu masihatus salah, kesahan salat. Jadi kalau dikatakan syarat itu berarti apa? Salat dikatakan sah jika ada syarat-syaratnya. Walaysa minha dan bukan termasuk daripada salat. Ini untuk mengeluarkan arkan. Jadi beda rukun dengan syarat beda. Kalau syarat itu sebelum apa ini sebelum sholat dan harus terus menerus sampai selesai sholat. Kalau rukun di dalam sholat. Yang katakan walai bukan termasuk daripada sholat. Wagud dimati surut kenapa sih kok didahulukan membahas tentang syarat sebelum arkan? Wagud dimati surut didahulukan surut alal arkan daripada arkan rukun-rukunnya li'annaha karena surut aula takdim itu lebih utama untuk didahulukan. Kenapa? Idh syartu ma yajibu taqdimuhu 'ala shalah wastimraruhu fiha. Karena syarat itu sesuatu yang wajib mendahulukannya 'ala shalah daripada salat. Jadi sebelum salat sudah dipersiapkan dulu syarat-syaratnya. Seperti menutup aurat, suci daripada hadas, suci daripada najis sebelum salat. Nah, karena itu Persis memang pantas kalau didahulukan membahas syarat dulu sebelum sholat. Karena persiapannya itu sebelum sholat. Wastimraru fiha, cuman syarat ini harus selalu di dalam sholat. Seperti syarat menutup aurat. Jadi sebelum sholat harus menutup aurat. Ketika sholat, ya tetap sampai selesai. Ya, kalau tengah-tengah sholat buka auratnya, ya tidak sah. Itu namanya syarat. Syurutus sholati khamsatun. Cuman ini pengertian syarat khusus di bab sholat ya. Kalau pengertian syarat umum itu mayalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud wala adam lidatih itu untuk umum, pengertian syarat untuk umum. Cuman pengertian syarat khusus sholat ya ini. Surutus sholati, syarat-syarat sholat khomsatun ada lima. Lu kok ada lima? Kok seperti kitab lain? Di kitab lain tuh surutus sholat seperti Safinatun Najah, Zamaniyatun ya. Surutus sholat Zamaniyatun. Loh ini kok cuma lima? Berarti kurang. Nah, di sini tidak disebutkan sebagian syarat yang seperti kitab lainnya. Kenapa? Karena sudah masuk dalam ibadah yang lainnya. Tidak perlu dibahas lagi. Ini suruh tuh sholat yang khusus bis sholat. Yang khusus untuk syarat sholat. Kenapa? Karena syarat yang lainnya seperti Islam. Balik, agil. Ini masuk kepada syarat yang lainnya. Masuk kepada syarat ibadah yang lainnya. Karena itu tidak dibahas lagi. Jadi yang dibahas ini cuman surutus sholat, surut khusus untuk sholat. Khamsatun ada lima. Ahaduha salah satu dari daripada lima. Toharatun an hadasin wajana batin. Yaitu suci daripada hadas. Suci daripada hadas yang dimaksud ini hadas, hadas kecil. Wajana bah dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu perkara yang mewajibkan wudhu. Kalau hadas besar perkara yang mewajibkan mandi. Jadi disyaratkan sebelum sholat dia harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa sih itu toharo? Dijelaskan. at toharo tulugatan an-nadhafatu. Toharo dalam segi bahasa an-nadhafah yaitu bersih wal khulus minal ad minad danas dan murni daripada kotoran, bersih dan murni daripada kotoran. Itu yang dikatakan dalam segi bahasa. Lo bersih dalam segi bahasa itu bersih walaupun sesuatu yang suci dari kotoran mutlak, walaupun itu suci. Seperti air ludah, dikatakan toharo itu dalam segi bahasa walaupun daripada ludah. Hah? Nah, an-nadhafa wal khulus minad danas. Wa syar'an dalam segi syariat raf'ul man'il mutarattib 'alal hadas awin najis. Boleh najis, boleh najas, boleh najis. Natsun, najisun, najasun. Ya, bahkan ada yang mengatakan nijsun. Empat boleh ya. An-najas, an-najis, an-najis, an-nijis. Empat-empatnya boleh. Wa syar'an raf'ul man'i mengangkat yang mencegah al-mutaratib yang disebabkan alal hadas awin najis daripada hadas dan najis. Jadi mengangkat suatu yang mencegah yang disebabkan karena hadas atau najis itu dikatakan toharoh. Yaitu dengan cara wudhu atau mandi. Di situ ada toharoh, ada tuharoh, ada tiharoh. Kalau toharoh ya seperti yang diartikan. Kalau tuharoh itu ismun dilma illadhi yatatahharu toharubeh. Nama untuk air yang dipakai wudhu. Itu namanya tuharoh. Atau ismun libagiyatilma, ma. Nama untuk sisa air yang dipakai wudhu. Jadi kita wudhu, sisa air yang ada itu dikatakan tuharoh. Ada tiharoh. Kalau tiharoh ismun lima yudhafu ilal min sidrin wanahwihi. Kalau tiharoh itu apa? nama yang disandarkan kepada air daripada sidir atau sabun itu namanya tiharoh. Ketika wudhu pakai sabun masalah dibersihkan dulu. Eh, itu namanya tiharoh. Falula yang pertama karena di, tadi dikatakan surutus sholat yang pertama toharoh an hadas. Kemudian yang kedua an janabah suci daripada hadas dan suci daripada janabah. Sekarang yang pertama falula ay at-tahara anil hadas, bersuci daripada hadas itu apa? Al wudu yaitu wudu. Bersuci daripada hadas kecil itu dengan apa? Dengan wudu. Wa huwa bi dhammil wawi. Al wudu bukan wudu. Wa huwa bi dhammil wawi yaitu dengan dhammahnya wau Isti'malul ma artinya apa? Memakai air fi a'dha'in makhsusah di anggota-anggota yang khusus muftatahan biniyah yang dimulai dengan niat ya yang dimulai dengan niat. Jadi wudhu itu apa? Memakai air di, di anggota-anggota yang khusus Itu apa? Wajah, kedua tangan, rambut dan kaki. Anggota yang khusus bukan seperti mandi. Kalau mandi semua anggota badan, seluruh anggota badan wajib dialiri air. Kalau wudhu enggak mengalirkan air pada anggota-anggota yang khusus. Cuman dimulai dengan niat. Itu yang wudhu dalam segi eh, apa dalam segi syariat. Wa bi fathiyah wudu itu tadi bi dhammil wawi. Kalau bi fathiyah dengan fathanya waw, wudu. Apa itu wudu? Ma yutawaddau bih. Sesuatu yang dipakai wudu. Dengannya itu ma. Yang pakai wudu ya daripada air ya. Daripada air itu dikatakan apa? Wudu seperti suhur dan sahur. Kalau suhur itu apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Kalau sahur, makanannya. Kalau suhur itu makan di waktu sahar, itu namanya suhur. Kalau sahur, itu makanannya. Orang kalau ngomong sahur, sahur, keliru ya. Sahur itu makanannya. Yang betul apa? Suhur, suhur gitu ya. Ah. <laughs> Tapi Ma'abtida'i wa kana ibtida'u wujubihi ma'abtida'i wujubil maktubah laylatal Isra. Dan ada itu permulaan kewajiban daripada wudhu bersama permulaan kewajibannya kapan? Bersama permulaan kewajiban maktubah yaitu salat wajib lima waktu. Lailatul Isra yaitu malam Isra. Kewajibannya itu dimulai seperti kewajiban salat. Ketika diwajibkan sholat juga diwajibkan wudhu. Cuman di situ beda kalau masru'iyahnya, disyariatkannya. Di situ ulama ada yang mengatakan subutuhu gobla wujubi ay goblal bi'sa. Sudah diajarkan Nabi tata cara wudhu itu sebelum bi'sa. Sebelum diutus itu sudah diajarkan. Nah, ketika ada kewajiban sholat langsung disyariatkan, diwajibkan itu wudhu. Tata caranya sudah tahu karena sudah diajarkan sebelumnya. Cuman di situ ulama beda pendapat. Wa syurutuhu dan syarat cukup. Tidak e, karena nanti ini masuk pembahasan tentang air. Ya, kalau kita membahas tengah-tengah terus dipedot, ya, nggak enak. Jadi ini nanti yang akan dibahas setelahnya suruh surutul wudu. Masuk wudu. Tadi membahas masalah surutus sholat, Masuk surutus sholat bahas masalah wudu. Ah, sekarang kita bahas masalah wudu. Surutul wudhu. Surutul wudhu itu diantaranya pertama harus menggunakan air. Air yang digunakan seperti apa? Wah, menyebutkan sifat air sampai selesai. Baru nanti bahas surutul wudhu yang lainnya. Jadi pembahasan sholat setelah beberapa lembar nanti. Pembahasan sholat nanti setelah beberapa lembar. Wallahu alam. Ada pertanyaan? uh, tadi diterangkan bahwa wajib diajarkan Nabi itu dilahirkan kota Mekah, meninggal di kota Madinah. Berarti wajib kita yakini kuburan Nabi yang ada itu kuburan Nabi benar. Tidak ada khilaf itu ulama. Wajib kita yakini. Kalau kuburan nabi-nabi yang lainnya, kuburan Nabi Nuh, Nabi Musa itu dan ini, ha, ah, itu masih ada khilaf. Tapi kalau kuburan Rasulullah nggak ada khilaf, sepakat semuanya itu kuburan Nabi. Jadi wajib kita yakini itu kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita yaitu kuburan Nabi, yaitu kuburan Rasulullah Sallam. Nah, yang anehnya ini Wahabiyun, Salafiyun yang ada sekarang ini, wajib kita yakini bahwa Nabi itu lahir di kota Mekah, cuma tempat kelahiran Nabi Muhammad dibongkar, gila nggak? Padahal wajib kita yakini Nabi lahir di kota Mekah. Ini adalah satu kegilaan ini. Ini bukan ilmiah lagi. Ya, tidak, tid, sebenarnya tidak ada kekhawatiran sedikit pun bahwa di situ ada kesyirikan. Datang ke tempat kelahiran Nabi tidak ada kesyirikan. Siapa bilang ada kesyirikan? Sama dengan kita datang ke kuburan Nabi tidak ada kesyirikan dan itu perintah. Hah? Tidak ada sedikit pun kesyirikan. Tapi dibongkar sama dia. Ini ini bukan ilmiah sama sekali, tapi ini kegilaan. Eh, tidak ada dasar sama sekali. Secara ilmiah tidak ada dasar. Padahal wajib kita yakini Nabi lahir di kota Mekah. Tapi tempat kelahiran Nabi sendiri dibongkar sama dia. Na'udzubillah min dalik ya. Alhamdulillah inti ala hadil akidah dengan akidah yang demikian ini jangan sampai ada berubah-berubah. Nah, jadi ini benar-benar tidak berdasarkan ilmiah sama sekali tapi ini adalah kegilaan. Hah? Ada yang perlu ditanyakan Fadhil? uh, tadi dikatakan bahwa Nabi SAW uh, eh, mendapatkan pembelajaran wudhu sebelum bi'athah. Dari siapa Nabi membawakan itu? Oh, itu disebutkan di beberapa kitab ya, seperti yang diterangkan oleh Syekhuna Abdullah bin Fagih. Dia menerangkan ketika itu uh, disebutkan kitab Tuhfah kitab Tuhfa dia mengatakan bahwa nabi itu sebelum ya sebelum dia dapat syariat kewajiban daripada wudhu nabi sudah mendapatkan pengajaran sebelumnya kan nabi juga sholat kan nabi sebelum ada kewajiban sholat lima waktu nabi juga sholat sudah diterangkan sebelumnya awal kitab kita kan sudah jelaskan apa kewajiban nabi sebelum ada perintah sholat lima waktu di situ nabi diperintahkan untuk sholat sholatul lel sholat malam hari ada yang mengatakan dua dua rakaat di siang hari, dua rakaat di malam hari. Nah, itu sholat berarti harus pakai wudhu. Lah caranya wudhu kapan? Ya sudah, waktu itu sudah diajarkan. Ketika ada kewajiban sholat lima waktu, diwajibkan juga di situ wudhu. Ya. Sholat itu kan sesudah bi'ta Sholat malam itu lebih bi'athatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau eh, itu. Kan waktu itu kita sudah jelaskan. Sebelum biasa pun apa kewajiban Nabi? Ada yang mengatakan bitafakur. Nabi itu kewajibannya cuma mikir tok. Mikir keajaiban daripada makhluk Allah. Dia masuk di gua Hira, di situ dia cuma mikir daripada keajaiban Allah. Ada pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan kewajiban salat. Nabi juga wajib salat. wudhu itu mungkin kalau kan di sini ada khilaf ya eh, bisa dinyatakan bahwa itu eh, bukan dahannya syariat Nabi Muhammad sholat lima waktu itu syariat Nabi Muhammad eh, wudhu itu mungkin daripada syariatnya Ibrahim dan Allah mengatakan anit tabi' millata Ibrahim kan ada juga syariat-syariat yang dilakukan cuma memang tidak sempurna disempurnakan dengan syariatnya Nabi Muhammad ya, seperti khitan juga dilakukan kan dulu sama orang Arab juga Haji juga mereka lakukan, cuma caranya nggak lain, lain gitu. Nah, kan sudah juga ada tawaf waktu itu kan. Nah, sebelum bi'tsah pun juga ada tawaf dan eh, tawaf tadi itu juga perlu wudhu kan. Nah, wudhunya gimana? Ya sudah mungkin dilaksanakan. Jadi karena juga itu ada khilaf ya. Ini juga ada khilaf. Jadi eh, para anbiya sebelum Nabi Muhammad juga sholat loh ya. Eh, Isyakul Nabi Allah dalam Nabi Nabi Zakaria wadadhu mal malaikatu wa waqaimun yusalli fil mihrab. Yusalli. Nabi Zakaria juga yusalli. Bari para anbiya sebelumnya juga yusalli, yusallun, mereka sholat. Sebagaimana mereka juga berpuasa. Cuma sholat lima waktu itu yang ada pada syaratnya Nabi Muhammad. Jadi mereka juga sholat sebelumnya Nabi Muhammad juga sholat. mungkin uh, maksud dari pertanyaan yang semula tadi, apakah itu qoblal biasa seperti sholat tadi itu kan memang qoblal biasa ataukah qobla uh, qobla nuzulil amr bisolah? Itu Kan itu kan Lailatul Isra dengan beberapa tahun bi asri sinin dan nubuwah ketika Lailatul Isra. Nah, sebelumnya tapi ba'dal bisa itu ber, apakah ada perintah sholat atau apa? Baru di situ ikhtilaf ulama, ulama kan itu. Kalau qoblal bisa bagaimana? Ini katanya kan diperintahkannya qoblal bisa. Apakah memang qoblal bisa eh, qoblal bisa itu sudah ada tata cara kaifiatul wuduk seperti itu gitu loh. Ataukah ba'dal bisa, ba'dan nubuwah, cuman sebelum adanya perintah sholat. Itu mungkin e, pertanyaannya seperti itu. Ya. Kan dikatakan ada khilaf tadi antara ulama. Eh, jadi ada khilaf, cuma masalah toharohnya itu sudah ada. Kan Nabi SAW pernah menyatakan bahwa to toharoh tadi itu dalam Islam juga ada diantaranya al-khitan, gelmul, alfar, yang lainnya. Dan mungkin ini juga ada wudhu, paham ya? Cuma belum ditashrik. Dalam syariatnya Rasulullah, dalam syariatnya al-anbiya sebelum Rasulullah. Jadi qoblal bi'tsa itu bukan karena Nabi mendapatkan perintah dari Allah melalui Jibril, tidak. Tapi itu karena syariah man goblahu. Itu bagi yang berpendapat yang menyatakan wudu itu qoblal bi'tsa. Jadi bukan masuk salam sholat dan wudu dalam yang lainnya juga gitu. Bagaimana seumpama ada orang hadas besar, dia sudah bersuci. Apakah masih perlu berwudhu? Kan sudah tidak ada hadas. Nanti itu ada pembahasannya sebetulnya dalam bahasan mandi. Uh, di situ bagi orang yang wajib mandi, Ya, bagi orang yang wajib mandi, kalau memang dia batal wuduknya juga, itu ketika dia mandi terangkat hadas kecilnya juga. Ketika dia mandi juga terangkat daripada hadas kecilnya juga, cuman dengan syarat ketika mandi dia tidak ada pekerjaan yang bisa membatalkan daripada wuduknya, seperti memegang kemaluan. Cuman ketika dia mandi nawaitu raf al hadasil akbar terangkat juga hadas kecilnya. Itu pendapat yang muktamad. Ada yang mengatakan tidak? Ada yang mengatakan tidak bisa terangkat hadas kecilnya. Cuman yang muktamad nanti akan dibahas sebetulnya. Itu akan terangkat juga hadas kecilnya, cuman dengan syarat tidak ada perkara yang membatalkan wudhu ketika dia mandi.